الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد uh, kita buka kesempatan tanya jawab ini sampai paling lama jam 8 malam uh, bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya saya persilahkan Pertama mungkin yang harus kita pertanyakan atau yang harus kita yakinkan apakah betul bencana itu lebih sering terjadi di negeri-negeri Islam saja atau ia juga terjadi di negara-negara kufar yang lain seperti halnya di negeri-negeri Islam itu yang harus kita pastikan dulu kenapa? karena kalau seandainya kita lihat bencana-bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak hanya terjadi di negeri-negeri muslim saja. Seperti Indonesia ataupun negara-negara muslim yang lain. Kan tapi ia juga terjadi di negara-negara kufar. Amerika misalnya beberapa wilayahnya dilanda banjir besar atau badai atau bencana-bencana yang lain juga. Kemudian Jepang mungkin negeri penyembah matahari atau orang-orang uh, Buddha Hindu kebanyakan di sana juga sering Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana, musibah, angin topan, gempa dan lain-lain. Begitu juga negara-negara kufar yang lain. Mereka juga Allah Subhanahu wa taala berikan bencana. Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana di negara-negara tersebut sebagaimana halnya negara-negara Islam. Maka ini yang pertama harus kita pastikan apakah betul bencana-bencana tersebut lebih sering terjadi negara, di negara-negara Islam atau ia juga terjadi di negeri-negeri kafir sebagaimana halnya ada di negeri-negeri Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya memang ia benar bahwasanya bencana-bencana tersebut lebih sering terjadi di negeri-negeri Islam atau negeri kaum muslimin boleh jadi ia adalah merupakan salah satu bentuk adab dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk negeri tersebut yang sudah tahu dengan Islam, sudah tahu dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan tapi enggan untuk melaksanakannya Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab atau bencana sebagai peringatan agar mereka sadar akan perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan bencana di negeri-negeri kafir sebagai azab juga kalau tadi itu dikatakan azab atau peringatan? Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak azab mereka di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak ada mereka di dunia ini akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka di hari akhir. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin ulur-ulur mereka dalam kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin ulur-ulur mereka dalam kesesatan mereka sehingga mereka semakin sesat, semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka semakin jauh dari agama Allah, orang-orang kufar tersebut, maka azab untuk mereka pun di hari akhir akan semakin dahsyat, akan semakin berat. Ini boleh jadi seperti itu juga. Jadi harus kita pastikan terlebih dahulu apakah betul bahwasanya bencana tersebut lebih sering terjadi di negeri-negeri Islam saja atau ia juga terjadi di negeri-negeri kufar seperti halnya dia terjadi di negeri-negeri Islam. Kemudian kalau seandainya memang ia lebih banyak terjadi di negeri-negeri Islam, maka boleh jadi ia adalah merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk negeri tersebut agar mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang-orang kafir kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kalau tadinya memang itu adalah azab Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang-orang kufar dengan bencana-bencana tersebut? Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin ulur-ulur mereka dalam kesesatan mereka tersebut sehingga ada mereka akan semakin dahsyat. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu bentuk bencana yang disebutkan tadi adalah merupakan uh, dalam bentuk pertempuran antar sesama kaum muslimin. Kenapa itu lebih sering terjadi di negeri-negeri Islam? Saya kira mungkin ia juga terjadi di negeri-negeri kafir. Pertempuran antara suku, pertempuran antara bangsa ini dan itu, seperti halnya terjadi uh, pertempuran atau uh, ketidakcocokan antara bangsa kulit hitam dan putih di negeri Amerika misalnya. Pertikaian-pertikaian seperti itu juga terjadi di negeri-negeri kafir. Seperti halnya ia terjadi di negeri-negeri Islam. Akan tapi kalau seandainya memang betul ternyata lebih sering terjadi di negeri Islam, maka salah satu sebabnya tentunya adalah karena ketidaktahuan mereka tentang agama mereka. Karena ketidaktahuan kaum muslimin tersebut terhadap ajaran agama-agamanya sehingga ia semakin jauh dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ketika seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak mustahil segala macam bentuk maksiat, bencana, atau perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari agama Islam termasuk diantaranya pertikaian antara suku, bangsa dan lain-lain itu bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka mengira bahwasanya yang mengikat antar mereka bukanlah agama. Yang mengikat ikatan yang ada di antara mereka adalah suku. Maka terjadilah pertempuran antara suku dan yang lain. Atau karena ketidaktahuan mereka dengan sunnatullah, dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, akhirnya mereka, mengira bahwasanya orang yang tidak sependapat mereka dengan mereka jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka perangi, mereka uh, musuhi, dan itu semua bisa saja terjadi. Akibat jauhnya kaum muslimin dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya kalau seandainya yang dimaksud bencana tersebut adalah permusuhan, pertikaian antara sesama kaum muslimin, maka obatnya adalah dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kembali kepada kedua wasiat Rasulullah inilah kaum muslimin akan bisa bersatu dengan persatuan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi ketika kaum muslimin semakin jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka meskipun wujud mereka bersatu hakikat mereka adalah berpecah belah. Betapa banyak kita mendengar kaum muslimin yang tidak peduli terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Cara zahir kita lihat mereka bersatu. Kompak akan tapi di belakang mereka saling tuding antara satu dan yang lain. Saling jatuh menjatuhkan antara satu dan yang lain. Saling cemooh mencemoohkan antara satu dan yang lain. Apa sebabnya? Karena mereka jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW lah kita akan bersatu. Dan itu wasiat dari Rasulullah SAW. Itu wasiat dari Rasulullah SAW agar kita bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Lihatlah apa saja yang terjadi. Bagaimana pertikaian, permusuhan antar apa sajalah yang kita temukan. Sebabnya adalah ketika mereka jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Akan tapi ketika mereka dekat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah saw meskipun mereka berbeda pendapat mereka akan selalu bisa tetap bersatu mereka akan selalu bisa tetap bersatu paling tidak saling toleransi antara satu dan yang lain maka kita lihat betapa banyak perbedaan antara sahabat yang satu dan sahabat yang lain dalam beberapa masalah fikih akan tapi mereka saling hormat menghormati antar satu dan yang lain. Ketika seseorang ditanyakan di samping sahabat yang lebih alim daripada dia, dianggap untuk menjawab karena ada orang yang lebih alim daripada dia. Ali banyak contoh-contoh perbedaan-perbedaan pendapat di antara para sahabat tabi'in atau para ulama akan tapi itu tidak menyebabkan mereka berpecah belah akan tapi itu tidak menyebabkan mereka berpecah belah suatu ketika ada salah seorang atau dua orang ulama yang kalau tidak salah satu salah satunya itu Muhammad bin Idris Syafi'i, Al-Imam Syafi'i atau yang lain. Berbeda pendapat dengan Salah seorang kawannya, saudaranya dalam suatu masalah kecil tegang ya. urat. Akan tapi ketika mereka berpisah, kemudian keesokan harinya bertemu, sahabat yang satu memegang kendaraan kawannya, kontanya ketika itu berkata, Wahai bulan, Meskipun kita berbeda pendapat dalam masalah-masalah tertentu, akan tapi itu mudah-mudahan tidak menyebabkan kita sulit untuk bersatu. Ini ketika mereka tahu dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dekat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, meskipun mereka berbeda pendapat, mereka akan tetap bersatu insya Allah. Ini uh, salah satu sebab terjadinya pertikaian permusuhan antar umat, antar suku, antar golongan karena jauhnya mereka dengan kita, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah alam. Kita sangat takut dengan riba. Bagaimana caranya untuk meningkat laba atau pendapatan nasabah kalau menyimpan di bank? dan apa sebaiknya atau solusinya. Bagaimana caranya untuk meningkat laba atau pendapatan nasabah agar nasabahnya uangnya bisa berbuah gitu. Kalau sana itu yang dimaksudkan uh, transaksi yang terjadi di bank tentu tidak satu transaksi saja. Ada simpan pinjam, ada juga bisa untuk diputarkan atau yang kita kenal dengan mudharabah. Jadi kalau seseorang ingin supaya hartanya supaya hartanya yang ia simpan atau yang ada pada dia dapat berbuat akan tapi ia tidak memiliki ketanggupan untuk menjalankannya, memutarkannya, maka ia serahkan kepada orang yang memiliki ketanggupan untuk bisa menjalankan modal harta tersebut, kemudian dibagi hasil. Salah satu solusi, salah satu cara, dan itu diajarkan di dalam Islam yaitu pak, bagi hasil antara satu dan yang lain. Akan tapi perlu kita ketahui bahwasanya mudharabah mudharabah di antara tanda-tanda ciri-cirinya apabila seseorang beruntung maka dia sama-sama beruntung akan tapi kalau seandainya merugi maka sama-sama rugi baik yang menjalankan atau yang punya modal sementara yang terjadi di perbankan di kebanyakan per, ke, perbankan Ketika untung, semuanya ingin beruntung. Akan tetapi ketika rugi, maka ia tidak mau terima. Biarlah bank yang rugi. Ketika ia mendapatkan bunga, kemudian ia ambil dan ditegur, dia katakan ini kan mudharabah. Ini kan mudharabah bagi hasil. Bank tersebut menjalankan uang saya sehingga saya juga dapat bonus atau keuntungan dari situ. Akan tapi ketika bank tersebut Allah SWT takdirkan untuk bangkrut atau rugi, maka ia tidak mau untuk menerimanya. Ini bukanlah ciri-ciri mudharabah. Dan itulah di antara bentuk-bentuk riba. Itulah di antara bentuk-bentuk riba. Kalau seandainya ia ingin supaya hartanya tersebut atau harta nasabah uang nasabah yang ada pada dia karena dia adalah pelaku bank bertambah e, bertambah banyak maka silakan dijalankan dijalankan dimodalkan diputarkan kemudian dibagi hasil akan tapi ingat tetap sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tanpa ada uh, muamalah-muamalah ribawiyah sedikit pun. Tanpa ada muamalah-muamalah ribawiyah sedikit pun. Hanya saja yang menjadi masalah, apakah ada bank yang seperti itu sekarang? Sehingga saya bisa bekerja di sana. Atau kalau seandainya saya punya uang, saya bisa titipkan uang saya di sana. Sehingga dia bisa bertambah mudah-mudahan insya Allah satu saat. Allah alam. Saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Akan tetapi itu adalah merupakan salah satu solusi yang diajarkan oleh Islam dan itu adalah salah satu muamalah yang dibenarkan oleh Islam. Hanya saja apakah ada yang menjalankan atau tidak itu wallahu alam. Sekarang. Jadi bukan tidak ada solusi di dalam Islam. Bukan tidak ada solusi untuk uh, mengembangkan harta benda uang kaum muslimin. Tidak. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Jangankan urusan-urusan besar seperti itu, urusan sekecil apapun, bahkan cebok yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi diajarkan di dalam Islam. Apalagi urusan mengembang biarkan harta sehingga ia bertambah. Tentu Islam sudah mengaturnya sedemikian rupa. Hanya saja karena ketidaktahuan sebahagian kaum muslimin atau keengganan sebahagian kaum muslimin atau ketakutan sebahagian kaum muslimin untuk menjalankannya karena tidak yakinnya mereka dengan janji-janji Allah akhirnya itu mungkin bisa kita katakan kita katakan nyaris tidak kita temukan ada yang menjalankannya tapi kalau dikatakan kalau seandainya Islam hanya menyalahkan ini, itu, ini, itu tidak boleh. Tolong berikan solusi. Apa solusinya? Kita katakan solusi ada dalam Islam. Islam mengatur masalah harta benda. Islam mengatur bagaimana urusan-urusan bisnis. Hanya saja sedikit sekali di antara kaum muslimin yang meyakini itu dan mau menjalankannya dan mau menjalankannya maka mudah-mudahan suatu ada di antara kaum muslimin yang memiliki semangat yang kuat untuk uh, bisa menjalankan sistem-sistem uh, bisnis atau usaha di dalam Islam sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Mudah-mudahan ada suatu saat sehingga kaum muslimin kita harapkan tidak lagi bermuamalah dengan muamalah muamalah hibawiyah. Kalau seandainya dia terpaksa, kalau seandainya dia terpaksa memiliki harta benda yang banyak, ia khawatir untuk menaruhnya di rumah. Kemudian ia titipkan di bank apa hukumnya nilai lagi? Nilai lagi. Kalau seandainya memang terpaksa karena kekhawatiran keamanan terhadap harta bendanya, maka ada kaidah di dalam Islam Abdarurat tubihul mahdurat. Abdarurat tubihul mahdurat. Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Keadaan-keadaan darurat titik itu menyebabkan yang haram menjadi halal. Nah, ketika bermuamalah dengan bank-bank ribawi diharamkan di dalam Islam, akan tapi kita tidak punya solusi lain atau tempat lain untuk menaruh harta benda kita kecuali di situ dan itulah yang aman. Para ulama membenarkan, membolehkan. Silahkan Titipkan uang Anda, harta Anda di bank-bank tersebut dengan syarat jangan sentuh bunganya. Jangan ambil bunganya. Jangan ambil untuk keperluan pribadi. Kalau seandainya Anda ingin keluar, ingin ambil harta Anda pada suatu saat, maka ambil semuanya termasuk dengan bunga-bunganya akan tapi jangan makan. Jangan dimakan karena dia adalah merupakan harta ribawi, bukan harta Anda yang haram untuk Anda makan. Terus mau diapakan? Sebagian para ulama mengatakan, fatwakan, salurkan, bukan infakkan. Dia bukan infak ya. Maka ketika seorang memiliki bunga di bank, jangan sampai ada keyakinan ketika dia mengambil, kemudian menyalurkan ke yang lain, itu adalah merupakan infak dari dia. Dia bukan infak dari orang yang memiliki tabungan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah Subhanahu wa taala baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik dan riba tidak baik. Dia salurkan karena ingin melepaskan dirinya dari harta riba tersebut. Dia salurkan semata-mata karena ingin berlepas diri dari harta ribawi tersebut agar tidak ada harta ribawi yang berada di dalam rumahnya, apalagi masuk ke dalam tubuhnya, tubuh anak keluarganya, keturunan dan yang lain-lain. Itu Allah Itu saja untuk tanya jawab pada kesempatan kali ini.